Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Tahawi rahimahullah taala. Beliau wafat pada tahun 321 Hijriah yang bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Yang terakhir, poin keberapa? 74 yaitu tentang kita ahli sunnah wal jamaah mencintai orang-orang yang adil dan amanat, membenci orang-orang yang dolim dan khianat. Insyaallah sekarang kita masuk poin 75 dan poin-poin setelahnya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa naqulu Allahu a'lamu fima ishtafaha 'alaina ilmuh Berkata Imam At-Tahawi Semoga Allah merahmatinya Kita mengucapkan Allahu A'lam Allah yang lebih tahu Atas permasalahan yang masih samar ilmunya Atas kita Ini adalah perkara yang besar Di antara perkara-perkara agama Di antara perkara-perkara ilmu Seseorang yang tidak tahu maka hendaklah dia jujur dia mengatakan tidak tahu. Kalau tahu harus mengatakan dia tahu. Tidak tahu dia mengatakan tidak tahu. Dan jangan sampai seseorang berbicara tentang masalah agama, masalah ibadah dia masuk ke dalamnya tanpa ilmu. Kalau enggak tahu ucapkan saja Allahu Aklam Allah yang lebih tahu. Ini masalah yang sangat penting Ikhwan wa akhawat fillah rahimakumullah Karena itu para ulama mengatakan <clears throat> Berbicara tentang agama tanpa ilmu Itu dosanya amat sangat besar Berbicara tanpa ilmu Dosanya amat sangat besar Bahkan para ulama mengatakan dosanya itu di atas syirik dosanya di atas syirik. Wallahu azza wa jalla ja'ala al-qawla bi bighairi 'ilmin martabatan fawqa syirki bihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla menjadikan berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu tingkatannya berada di atas syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqq Wa an tushriku billahi Ma lam لم bihi sultana Wa an taqulu Ala Allahi ma la ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan-tingkatan dosa. Mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai atasnya sampai yang paling tinggi. Hanya saja yang diharamkan oleh Allah itu tingkatan-tingkatannya yang pertama di sini adalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan kecil, Zina, homoseksual, lesbian dan yang lainnya perbuatan kecil banyak sekali yang tampak dan yang tersembunyi. Kemudian tingkatan di atasnya adalah dosa secara umum. Dosa secara umum ya. kecil adalah dosa, cuman kecil disebutkan secara khusus. Kemudian dosa secara umum. Kemudian di atasnya lagi adalah al-baghya bighairil haqq, dolim Mendolimi orang lain tanpa ada kebenaran. Kemudian di atasnya lagi adalah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di atasnya lagi yang paling tinggi adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berbicara tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui, tidak punya ilmunya. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Di sini para ulama mengatakan bahwa dosanya di atas syirik. Kenapa? karena lebih banyak merusaknya, lebih banyak ngacaunya. Yang membuat dunia ini kacau karena orang yang tidak tahu ikut-ikutan berbicara. Sehingga ada ungkapan yang berbunyi idza sakatal jahilu qallal ikhtilaf. Kalau orang bodoh itu diam, maka sedikit perbedaan. Kalau orang bodoh diam, sedikit perbedaan. Yang menjadikan banyak perbedaan adalah karena orang bodoh berbicara. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 36 Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun jangan kamu mengatakan apa yang kamu tidak punya ilmu atasnya. Kenapa? Karena semuanya akan ditanya oleh Allah. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Tidak tahu bilang nggak tahu, tidak ada beban apa-apa. Justru yang berat itu adalah tidak tahu, akhirnya dia ngarang-ngarang, akhirnya dia sesat dan dia menyesatkan. Dan itu diantara tanda akhir zaman Orang-orang ketika ditanya Para ulama akan meninggal dunia Diangkat pemimpin-pemimpin yang jahil nggak ada ilmunya ilu, Fa'aftau bi ghairi ilmin Fadullu wa Ketika mereka ditanya Mereka memberikan fatwa tanpa ilmu Dan akhirnya mereka sesat Dan menyesatkan Memberikan fatwa tanpa ilmu Itu harus siap untuk masuk neraka jahannam jadi orang beri fatwa itu harus siap masuk neraka jahanam kalau dia ngawur dalam memberikan fatwa tanpa ilmu. Karena orang yang memberikan fatwa yang mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh sama dengan dia itu tanda tangan atas nama Allah. Dia berbicara atas nama Allah. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala Beliau mempunyai kitab yang harus dibaca orang yang akan memberikan fatwa. Kitabnya berjudul I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in. Jadi orang kalau mau tanda tangan atas nama Allah harus baca kitab itu dulu supaya tahu apa yang harus dia lakukan. Dan seseorang yang tidak tahu tentang suatu masalah, kemudian dia mengatakan tidak tahu, itu tidak menjatuhkan martabatnya. Justru malah meninggikan derajatnya. Berarti dia orang yang jujur, berarti dia orang yang benar. <clears throat> Tidak jatuh derajatnya. Karena itu, seseorang sebelum memposisikan dirinya untuk memberikan fatwa, untuk menjadi pemimpin, harus cari ilmu dulu. Karena kalau terlanjur diangkat jadi pemimpin, jadi panutan, sementara ilmunya kurang, nah ini bahaya. Bahayanya diantaranya dia akan tersesat dalam memimpin. Di antara bahayanya pula dia malu akan belajar. Malu sudah kadung diangkat, sudah kadung jadi panutan. Mau belajar malu. Maka dari itu para salafus saleh mengatakan ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah sebelum kamu memimpin. Belajar sebelum memimpin supaya apa? supaya ketika memimpin dia punya ilmu. Dan juga karena kalau orang terlanjur menjadi pemimpin tidak punya ilmu, maka dia malu akan belajar, malu gengsi. Dia takut nanti derajatnya akan jatuh. Jadi tidak tahu, bilang saja tidak tahu. La adri, wallahu a'lam. Sebagaimana hal ini juga pernah terjadi kepada Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, imamu dari hijrah, imam penduduk Madinah, negeri tempat hijrah. Imam Malik rahimahullahu taala di Madinah itu mufti, orang nomor satu sehingga di Madinah tidak ada yang berani memberi fatwa selama di sana masih ada Imam Malik. Sehingga ada ungkapan di Madinah itu kaifa yufta wa Malik fil Madinah. Bagaimana mungkin ada orang berani memberi fatwa sementara Imam Malik masih berada di Madinah. Tidak berani memberi fatwa. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Suatu ketika ada seorang yang datang dari negeri jauh sengaja ke Madinah untuk ketemu Imam Malik, ingin menanyakan kepada beliau kurang lebih 40 pertanyaan. Jadi biasanya semenjak zaman dahulu itu orang-orang kalau pergi ke Madinah atau ke Mekah biasanya bawa pertanyaan. Karena di Madinah dan di Mekah itu banyak ulama. <clears throat> Ternyata beliau Imam Malik rahimahullah taala hanya menjawab sekitar empat saja. Selebihnya beliau mengatakan la adri, tidak tahu saya. Akhirnya orang itu mengatakan, "Wahai Imam Malik, saya ini dari jauh Datang ke sini tanya kepada Anda 40 pertanyaan. Kenapa Anda hanya menjawab 4 saja? Yang selebihnya Anda mengatakan saya tidak tahu. Apa kata Imam Malik? Irkab rahilatak Wadhab ilal baladilladhi ladzi minhu wa qul sa'altu malikan faqala la adri. Sudah gini aja. Kamu naik kendaraanmu lagi, kamu pergi ke negerimu, kamu pulang, Kemudian kamu umumkan di sana, saya sudah tanya kepada Malik dan Malik bilang saya tidak tahu. Sudah gitu aja. Jadi ini penting. Kalau tidak tahu, kita terus terang mengatakan tidak tahu. Karena zaman sekarang akhir zaman banyak orang memberikan fatwa-fatwa yang ngawur tanpa dasar ilmu. Kalau ada ilmunya harus disampaikan. Enggak punya ilmu bilang aja tidak tahu. Wallahu a'lam. Saya akan mengkaji lagi masalah ini. Terutama di media-media karena media itu lebih banyak orang yang membaca atau mendengar atau melihatnya. Di televisi misalnya yang mendengarkan, menyaksikan sampai jutaan pasang mata. Kalau fatwanya menyesatkan, yang tersesat adalah sekian juta manusia. Karena masyarakat tidak bisa membedakan mana ulama yang sebenarnya, mana yang pura-pura jadi ulama. Menurut masyarakat, siapa saja yang ceramah berarti dia adalah ulama. Siapa yang naik mimbar berarti dia adalah ulama. Itu masyarakat. Sehingga kacau, semuanya dianggap ulama, akhirnya sesat dan menyesatkan. Mestinya kalau orang itu masih belum kapasitasnya seperti itu, nggak usah ngisi pengajian. Anda ini perlu dikasih pengajian. Anda perlu diberi masukan, bukan memberi masukan kepada orang nanti keliru. Dakwah tetap, tapi dakwah bukan harus kualitas seperti itu. Dakwah di mana-mana. Kalau pengajian-pengajian apalagi ada pertanyaan secara langsung, ini harus ada kesiapan dan kematangan. Karena pertanyaan secara langsung kalau tidak siap akibatnya adalah berbahaya. Apalagi di televisi dia mau mengatakan tidak tahu, sungkan, malu. Malu, takut derajatnya jatuh seperti itu. Kemudian juga ketika menyampaikan ilmu seseorang harus tegas, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Walaupun seandainya ada orang merasa tersinggung dengan kebenaran itu, ya ada masalah. Yang penting disampaikan. Tujuan menyampaikan ilmu adalah untuk umum. Kalau ada orang tersinggung, ya silahkan. Toh kita bukan menuju kepada orang itu untuk umum. Kalau ada yang merasa kena, merasa salah, diperbaiki. Jangan sampai nanti sungkan, kebenaran ditutup-tutupi. Ya. Jadi ini ikhwan wa akhwat rahimakumullah masalah penting. Karena itu oleh beliau, oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala dimasukkan dalam bab akidah. Kalau enggak tahu, katakan saja tidak tahu. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kemudian berikutnya poin yang nomor ke-76. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa nara al-masha 'ala al-khuffaini fi as-safari wal-hadari kama jaa'a fil athari. Berkata Al-Imam At-Tahawi semoga Allah merahmatinya. Kata beliau, kita berpendapat disyariatkannya mengusap khuf, sepatu khuf. Baik ketika seseorang itu mukim, ketika safar atau ketika mukim, ketika bepergian atau ketika tidak bepergian. Sebagaimana hal itu diriwayatkan dalam asar, dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat. Nah, ini pertama-tama ada pertanyaan. Ini kan masalah fikih. Kenapa dimasukkan dalam bab akidah? Ini kan masalah min masailil fikhiyah. Kenapa dimasukkan dalam masalah min masailil aqadiyah? Ini masalah fikih. Kenapa dimasukkan dalam bab akidah. Ternyata ada sebabnya. Karena masalah ini walaupun masalah fikih, masalah ini menjadi ciri khusus pembeda antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah. Karena menjadi pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, maka dimasukkan di dalam masalah akidah. Mengusap sepatu khuf Sepatu khuf itu sepatu yang menutupi anggota wudhu. Ya. Jadi sampai di mata kaki menutupi itu. Dan menurut ahli sunnah wal jamaah dalilnya sangat banyak. Bahkan hadisnya itu mutawatir. Nanti kita sebutkan berapa banyak perawinya. Hadisnya mutawatir mengusap sepatu khuf. Kalau orang punya wudhu pakai sepatu khuf Nah nanti kalau wuduknya batal Mau wuduk lagi Bagian kaki cukup diusap saja Kalau dia mukim tidak bepergian Satu hari satu malam Kalau dia musafir bepergian Tiga hari tiga malam Dan ini boleh Boleh mengusap sepatu fuh Ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah Sementara kelompok yang paling terkenal mengingkari mengusap sepatu khuf adalah kelompok Rafidah Syiah Rafidah Menyalahi ahli sunnah wal jamaah Syiah Rafidah Jadi mereka benar-benar menyelisihi hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah Rafidah itu adalah agama yang berdiri atas landasan dendam kesumat. Jadi Syiah Rafidah itu agama yang agama ini timbul landasannya, dasarnya adalah dendam kesumat. Dendam. Mereka benar-benar benci kepada ahli sunnah wal jamaah. Terutama yang mereka benci adalah pertama-tama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Yang kedua mereka benci adalah sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga yang mereka benci adalah sahabat Utsman bin Affan, Dzunurain wal Hijratain radhiyallahu taala anhu dibenci tiga sahabat ini. Karena dianggap mereka ini merampok kekuasaannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sampai 12 imam itu. Itu versi mereka. Ajaran yang sangat sesat, nah, Rafidhah ini. Mereka beribadah kepada Allah dengan benci, membenci sahabat, membenci kaum muslimin. Mereka adalah sempalan. Sehingga karena agama ini adalah agama yang timbul, yang dibangun atas dasar kebencian, dendam kesumat, akhirnya mereka itu berusaha untuk selalu menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga mereka mempunyai koidah untuk mencari kebenaran. Kalau kamu bingung, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana solusinya? Menurut Syiah Rafidhah, solusinya kalau orang bingung mana benar, mana salah, kamu lihat saja ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana amalan mereka, lalu kamu selisihi, pasti benar kamu. Sehingga ada ungkapan yang sangat masyhur dari mereka yang berbunyi lau akasta la asobata. Lau akasta la asobata. Kalau kamu balik pasti benar kamu. Kalau ahli sunnah bilang boleh, kamu bilang tidak boleh, pasti benar. Jadi ini karena ditimbul dari sifat benci, dendam kesumat. Betul, agama mereka adalah agama dendam yang luar biasa. Mereka berkedok cinta kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi di dalamnya penuh dengan racun-racun yang sangat berbahaya. Naudzubillah. Ahli sunnah wal jamaah mereka istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka istiqamah di atas ajaran para sahabat semuanya, bukan kelompok tertentu. Kalau Syiah Rafidhah pencetusnya adalah seorang yang berkedok cinta Ahlul Bait yaitu Ibnu Sauda. Ibnu Sauda namanya Abdullah bin Sabat al-Yahudi. Orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Akhirnya merusak ngacau. Sehingga buahnya ajaran-ajaran Syiah Rafidhah yang mirip dengan ajaran dengan ajaran Yahudi, bahkan juga ajaran Nasrani. Ibnu Sauda. Dan Ibnu Sauda atau Abdullah bin Sabah ini bukan tokoh fiktif. Mereka mengatakan tokoh fiktif. Oh, tidak, ada tokoh benar-benar ada ini. Bahkan di kitab-kitab syiah sendiri Para imam mereka mengatakan adanya Abdullah bin Sabah Bukan tokoh fiktif Jadi itu Jadi itulah Rafidah mengingkari mengusap sepatu khuf Bahkan anehnya lagi Rafidah berpendapat Mengusap kaki Bukan sepatu khuf Jadi orang syiah itu kalau wudhu ya, Kakinya itu diusap Kakinya diusap Tidak dibasuh Menyelisih ahli sunnah lagi. Kenapa? Karena ahli sunnah membasuh. Alasan mereka apa? Alasan mereka adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kalau kita bacanya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi terus wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan sholat, maka hendaklah kamu basuh wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku-siku. Kemudian setelah itu kamu usap kepalamu dan apa? Kamu basuh kakimu sampai mata kaki. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urutan-urutan tertib urutan-urutan tertib dalam hal wudu. Wajah dulu, tangan, kepala, baru kaki. Karena itu kita membacanya itu wa arjulikum. Ya, diatofkan, disandarkan kepada wa aidiyakum ilal marafiqi. Ya. Kan gini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu akan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, jelas. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Dan hendaklah kamu basuh tanganmu sampai siku-siku, kedua tangan. Wamsahu biru'u sikum. Dan usaplah kepalamu. Wamsahu bi ru'usikum majrur, jar majrur. Kemudian setelahnya wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Kalau wa arjulikum kan kembalinya kepada wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Usaplah kepalamu dan usaplah kakimu. Kalau kita tidak, usaplah kepalamu dan basuhlah Usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu. Basuhlah ini kembali kepada faghsilu yang pertama tadi itu. Faghsilu wujuhakum, faghsilu aydiakum, faghsilu arjulakum. Cuma diakhirkan karena menurut urutan-urutannya. Jadi yang benar bahwasanya kaki itu dibasuh bukan diusap. Kalau orang Syiah bacanya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum itu kata mereka di, di apa namanya dikembalikan kepada yang terdekat. Usaplah kepalamu dan juga usaplah kakimu. Ini dari segi bacaan. Kemudian sebenarnya ahli sunnah wal jamaah juga membaca wa arjulikum juga. Tapi maknanya tetap membasuh. Maknanya tetap membasuh dengan beberapa beberapa alasan. Dengan beberapa alasan ya. Ya, di antara alasan-alasan itu adalah ada kalanya al-mashu itu maknanya adalah al-ghuslu. Ngusap maknanya ghusl. Atau yang paling gampang jawabannya. Seandainya dibaca wa arjulikum juga ada bacaan yang sahih ya. Kan dalam baca Quran itu ada beberapa kiroah Ya, ada kiroah sab'ah, bahkan ada kiroah asyrah dan semuanya itu benar. Yang dibaca wa arjulikum juga benar. Karena dia dikembalikan kepada yang terdekat supaya bacaannya mirip sama, nggak banyak beda, tapi maknanya tetap membasuh. Kenapa? Kok maknanya tetap membasuh? Karena dalam prakteknya Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat semuanya membasuh. Sunnah kan menafsirkan Atik menafsirkan Quran, as-sunnah menafsirkan Quran, was-sunnah Fasirul Quran wa tubayyinuhu. Jadi sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Dikarenakan dekat, disamakan, maknanya tetap membasuh. Sifat wuduk Nabi Muhammad SAW bukan mengusap kaki, tapi membasuh kaki. Tidak ada satu pun hadis, walaupun hadis doib tidak ada yang mengatakan Rasulullah mengusap Do'ibna nah, Kemudian juga Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang ketika dia wudhu, dia basuh kaki, ternyata basuh kakinya kurang sempurna. Ada bagian yang masih belum terbasuh. Yaitu di bagian tumitnya belum terbasuh. Lalu beliau mengatakan, Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Bukhari Muslim. Jadi kalau jajilah kan dibasuh. Karena kalau usap kan memang tumitnya ya kering. Nah, dibasuh. Jadi seperti itu. Karena itu kita harus waspada kaki benar-benar dibasuh. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah mengenai mengusap sepatu kuf ini jelas dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sabata fi sunnati qaulan wa fi'lan. Ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan diriwayatkan oleh 70 sahabat. Tidak main-main ya. 70 sahabat mutawatir. Mutawatir. Yang mengatakan di sini adalah Al Hasadul Basri rahimahullahu taala bahwa yang meriwayatkan mengusap sepatu khuf itu adalah sab'ina sahabiyan. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Wa qala al-Imam Ahmad laisa fi nafsi syai'un min al-mas'i 'ala al-khuffain fihi arba'una haditsan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Ahmad, saya tidak meragukan sedikit pun tentang mengusap sepatu khuf karena di dalamnya ada 40 hadis. 40 hadis. Jadi termasuk hadis yang mutawatir. Mimma tawataro hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'syat wa ru'yatun syafa'atun wal haudu, wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Di antara yang mutawatir adalah mengusap sepatu khuf. Jadi itulah ahli bid'ah itu seperti itu ya. Maka dari itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ahli bid'ah itu disebut dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Kenapa? Karena mereka mengedepankan nafsunya. Nafsu benci, tidak suka, akhirnya dia nolak. Kemudian sebenarnya yang diusap bukan hanya sepatu khuf, tapi juga ada riwayat-riwayat mengusap al-jawrabain, kaos kaki. Itu juga sahih. Hanya saja bedanya dengan mengusap sepatu kuf, kalau mengusap sepatu kuf ini hadisnya mutawatir. Kalau mengusap kaos kaki tidak mutawatir, tapi sahih. Sahih. Mengusap kaos kaki ya. Jadi boleh antum pakai kaos kaki boleh. Misalnya sekarang wudu pakai kaos kaki, Kemudian nanti ketika batal mau wudhu lagi, kaosnya nggak dilepas, cukup wudhu bagiannya kaki diusap di atasnya kaos kaki. Dan subhanallah di antara yang meriwayatkan mengusap sepatu khuf ini adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Yang diklaim oleh orang Syiah adalah imam yang nomor satu. Perawinya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau mengatakan Kata-kata yang sangat masyhur, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min alam. Kalau sekiranya agama itu pakai akal-akalan, maka tentulah yang paling pantas adalah diusap bagian bawah sepatu khuf daripada bagian atasnya. Kalau agama pakai logika akal-akalan saja, akal yang dangkal maksudnya, maka yang pantas diusap mananya, bawah atau atas? Bawah, karena bawah yang kotor. Tapi karena agama bukan pakai akal-akalan semata, akal dangkal, agama pakai dalil, maka kata beliau, walaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffain. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi mengusap di atas sepatu khuf, di atasnya. Usap, tidak ada semuanya. Jadi ini tentang mengusap sepatu khuf Artinya ada kalanya permasalahan fikih dimasukkan dalam bab akidah. Kenapa? Rahasianya, sebabnya karena ini adalah merupakan syiarnya ahli bid'ah yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah yaitu mereka tidak meyakini adanya mengusap sepatu koko. Kemudian yang terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini poin ke-77 Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala Wal hajj wal jihad ma'diyani ma'a ulil amri minal muslimin برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما Berkata Imam At-Tahawi Semoga Allah merahmatinya Haji dan jihad adalah dua hal yang telah diwajibkan bersama ulil amri dari kaum muslimin yang baik atau yang buruk hingga hari kiamat. Keduanya yaitu haji dan jihad tidak dibatalkan atau digugurkan oleh sesuatu apapun. Ya, di sini maksudnya adalah tentang haji dan jihad diwajibkan, difardukan terus sampai kiamat bersama dengan ulil amri. Jadi kata-kata penting bersama dengan ulil amri harus ada pemimpin. Terlepas pemimpin itu baik ataukah buruk, dolim ataukah adil, yang penting dia tetap Islam, tidak kafir. Tegak sampai kiamat, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa digugurkan. Ini sebenarnya masih ada hubungan dengan poin-poin yang lalu, yaitu sholat di belakang imam, Ya, poin keberapa itu? 69. Salat di belakang imam. Yang baik ataupun yang buruk, yang penting dia adalah orang Islam. Ini pas sambungannya. Sambungannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di belakang imam yang dipilih oleh pemimpin baik imam itu orang yang baik ataukah imam itu orang yang jahat yang penting dia masih dihukumi sebagai orang Islam tidak kafir walaupun dia melakukan dosa-dosa besar sebagaimana hal ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka salat di belakangnya hajat dan yang lainnya tujuannya apa tujuannya di sini ikhwan wa akhwati rahimakumullah supaya orang Islam ini bersatu tidak pecah belah Taat kepada pemimpin. Selama tidak disuruh maksiat. Kalau maksiat tidak ada Termasuk masalah haji dan jihad. Di dalam Islam yang namanya haji harus ada pemimpinnya. Di Indonesia juga ada kan? Namanya apa? Amirul Haji. Iya. Demikian pula jihad harus ada pemimpinnya, Amirul Jihad. Harus ada pemimpinnya. Tidak sendiri-sendiri sehingga menyebabkan nanti kacau balau. Taat kepada pemimpin, ikuti mereka, wukuf bersama-sama pada hari yang sama. Karena kalau nanti ada dua pemimpin dalam haji, nanti mereka memutuskan wukufnya berbeda. Ini wukuf hari Senin, ini wukuf hari Selasa. Ribut, kacau nanti. Sudah ikut satu aja. Termasuk masalah lebaran, masalah Idul Fitri, Idul Adha. Kita ngikuti pemimpin saja. Masalah Idul Fitri kita ngikuti pemerintah. Memang para ulama mengatakan kita ngikuti yang paling banyak di negara kita. Dan yang paling banyak yang pemerintah. Iya atau tidak? Yang paling banyak adalah pemerintah. Ini penting ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Masalah puasa nanti Ramadan dan masalah haji kita ngikuti pemerintah. Kalau seandainya mereka berbohong, yang dosa adalah mereka. Kita tidak dosa. Apalagi juga mereka para pemerintah sudah berusaha demikian demikian maksimal mengumpulkan semua ormas untuk bahas masalah penentuan awal haji, awal apa awal Ramadan, akhir Ramadan. Kemudian juga mereka menentukan mereka juga mengundang dari negara-negara ASEAN. Kemudian bahkan juga mengundang pakar-pakar dari Timur Tengah untuk bahas masalah ini. Supaya kita tidak berbeda. Karena sekarang ini juga ada kelompok-kelompok yang anti pemerintah, luar biasa bencinya dan diantaranya mereka itu selalu ingin menyelisihi pemerintah. Mereka menghalalkan segala cara. Pemerintah A mereka B. Wah nanti kacau akhirnya. Sudah puasa ngikutin pemerintah. Syekh Ali Hasan Hafizullah Ta'ala pernah ditanya tentang penentuan seperti ini Dijelaskan kepada beliau daerah kita ini adalah daerah otonomi Masing-masing kota berdiri sendiri Bagaimana menentukan saya Kata beliau kalau memang yakin dengan rukyah ya sudah Masing-masing mengikuti yang terbanyak di daerahnya Jadi misalnya di Malang Malang ya, misalnya Malang ini sepakat hari Senin semuanya Ya tidak apa-apa, Senin Walaupun berbeda dengan pusat misalnya, tapi di Malang saja. Dan Malang berdiri sendiri ya, tidak ada keterkaitan dengan pusat. Malang yang terbanyak apa? Karena kalau Malang yang terbanyak Senin kita Malang Selasa mengikuti pusat hari Selasa, justru malah kita di Malang ini menyempal. Itu teorinya begitu, tapi prakteknya tidak bisa. Prakteknya bagaimanapun juga pemerintah itu selalu yang terbanyak dari pusat, iya kan? Betul atau tidak? Kenyataannya kan gitu kan? Maka dari itu dalam hal penentuan awal puasa, awal syawal kita ikuti pemerintah saja. Kalau toh mereka bohong, itu saya dosa adalah mereka. Karena sekarang ini zaman kacau. Nanti malam-malam ada informasi kelihatan rupiah. Wallahu alam melihat betul atau tidak, wallahu alam. Yang kita khawatirkan juga ada kelompok-kelompok yang mau ngacau, pecah belah umat atau kelompok-kelompok yang memang mereka ingin beda dengan pemerintah. Sudah, tidak percaya. Kamu kelihatan sudah kamu, silakan puasa besok, yang puasa ikut pemerintah. Kamu kelihatan, silakan kamu lebaran aja, yang lebaran tetap pemerintah. Kita tidak dosa, yang dosa adalah pemerintah. Kalau memang mereka berbohong. Karena lebaran itu sama dengan manusia. Demikian pula puasa bersama-sama dengan manusia. as sawmu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Puasa adalah puasa bersama manusia. Berlebaran sama dengan manusia. Bahkan juga wal adha yauma yudhhin Demikian pula Idul Adha ketika manusia sama-sama Idul Adha menyembelih hewannya. Ini penting. Termasuk haji dan jihad. Bareng-bareng semuanya. Kalau haji jalan terus alhamdulillah. Hanya masalahnya ini jihad ini loh. Para penguasa kaum muslimin, umara, para ulil amri tidak ada sekarang yang melaksanakan jihad. Padahal wajib jihad itu. Wajib bersama dengan pemimpin. Cuman masalahnya sekarang pemimpin tidak ada yang mikirkan jihad. Kalau kita melihat melihat uh, di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadnya untuk menyebarkan tauhid dan untuk memberantas syirik. Sebelum kita bahas tentang sejarahnya Rasulullah dalam tahapan-tahapan jihad, jihad memerangi orang kafir itu ada dua macam. Ada yang dikenal dengan jihadud dapak, ada yang dikenal dengan jihadud tolak. Yaitu yang pertama-tama adalah jihadud dapak, jihad ofensif Bentar, bentar. Jihadud dafa itu defensif, mempertahankan diri. Jadi mempertahankan diri ya. Jadi orang Islam waktu itu diserbu oleh orang-orang kafir masuk dalam negara kita menjajah, maka semua orang Islam harus melawannya. Tidak boleh mundur, tidak boleh nyerah. Itu yang pertama, bela diri. Yang kedua adalah jihadu at-talab, jihad ofensif. Jadi kita yang mengadakan penyerbuan, perlawanan, penyebaran, mengadakan apa namanya? ya menyebarkan Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal 39, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah." Perangi mereka sehingga tidak ada lagi fitnah hmm. di muka bumi, tidak ada kerusakan, tidak ada kesyirikan dan semua agama menjadi milik Allah saja. Mengadakan ekspansi. Adapun tahapan-tahapan jihad yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahapan yang pertama mula-mula perang itu dilarang. Dilarang. Ini adalah ketika periode Mekah, perang dilarang. Kenapa? Karena perang nggak ada faedahnya, mereka masih lemah, kalah kalau perang cuma sia-sia. Disuruh mereka nahan diri. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 77, "Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat jadi dikatakan kepada mereka, kamu tahan tanganmu, nggak usah perang. Yang penting kamu sholat, kamu bayar zakat, sabar, ngalah sampai Allah memberikan jalan keluar. Kemudian yang ketiga adalah setelah hijrah. Hijrah ke Madinah. Itu baru diizinkan perang. Tapi tidak diperintahkan, diizinkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj 39 40 udina lilladzina yuqataluna bi annahum dulimu. Jadi mereka diizinkan untuk perang karena mereka tertindas, didolimi, dianiaya. Diizinkan ya, tapi tidak diwajibkan, tidak diperintahkan karena ini masih berat. Dan Allah itu diantara hikmahnya kalau ada masalah-masalah berat dan besar itu diperintahkan secara bertahap, pelan-pelan dulu, dikondisikan dulu. Kemudian yang ketiga adalah perintah untuk memerangi orang yang memulai memerangi. Adapun kalau orang tidak memulai memerangi, maka kita tidak memerangi mereka. Jadi kalau ada orang memerangi, baru dia dilayani. Kalau enggak, enggak boleh. Ya, ini dikenal dengan tadi itu ya, jihadud dafak tadi itu, jihad defensif tadi itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan melampaui batas. Kemudian tahapan yang keempat dan ini tahapan yang terakhir yang berlaku sampai hari kiamat. Ketika orang Islam sudah kuat, mempunyai kekuatan, mempunyai negara, maka diperintahkan untuk perang secara mutlak. Termasuk jihad tolak, jihad ofensif, mengadakan ekspansi-ekspansi, perluasan-perluasan. Untuk apa? Untuk mengajak manusia masuk agama Allah, bertauhid dan tidak syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 5, "Fa idzan salakal ashhurul hurumu faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kullu marsad." Sudah diperangi semuanya. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Kemudian juga Al-Anfal 39 tadi ya, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Kemudian juga hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam As-Sahihain melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuki shalah wa yu'tu az-zakat Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, mereka mendirikan sholat dan mereka membayarkan zakat. Jadi wajib pemerintah itu wajib mikir bagaimana sekarang kita mengadakan jihad, jihadu at jihad ofensif. Tujuannya apa? Supaya orang ini kenal Allah. Dan orang tidak dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin. Setelah mereka dikenalkan dengan Allah, mereka dikuasai, nah silahkan sekarang milih. Masuk Islam, alhamdulillah, selamat dunia akhirat. Kalau tetap kafir masih dibolehkan, tapi dengan catatan ngikuti aturan-aturan yang dibuat oleh agama Islam dan mereka juga membayarkan upeti, oh, bayar jizyah dalam keadaan mereka itu hina. Yang kemudian mereka dikenal dengan kafir dimmi. Jadi jihad ini adalah syariat Ya, kutiba kutiba alaikumul qitalu. Diwajibkan atas kamu puasa. Cuma enggak ada yang ngamalkan ini. Mana? Pemerintah mana sekarang yang mengamalkan? Enggak ada. Ada enggak sekarang pemerintahan di dunia ini yang pikirannya jihad? Ya ada tapi sayang kelompok-kelompok takbir, Ya, ada kelompok takbir. Ini takfir, pikirannya jihad. Yang diperangi bukan hanya orang kafir, tapi orang Islam. Diperangi juga. Sementara yang pemahamannya lurus tidak pernah mikirkan jihad. Ya apa ini? Ini kelebihannya di sini, kurangnya di situ. Ini kelebihannya di situ, kurangnya di sini. Paling enak kelebihannya diambil semua, kekurangannya ditinggal. Iya. Yang kita harapkan itu yang benar ahli sunnah wal jamaah tapi juga memikirkan jihad yang benar, jihad yang syar'i. Karena sekarang kebanyakan yang mikir-mikir itu ya kelompok-kelompok takfir. Takfir naudzubillah, naudzubillah kelompok takfir itu. Semua orang dikafirkan. Wah enak, gampang. Kafirkan orang itu gampang. Di mulut mereka kafir itu. Sehingga mereka melawan bapaknya, ibunya dilawan, bapaknya dilawan, kafir semuanya. Kemudian juga saudara-saudaranya, familinya kafir semuanya ini. Betul. Dan sekarang menyebar, tapi insya Allah mereka tidak lama habis. Tidak lagi bubar mereka. Tunggang-langgang karena saya yakin hakul yakin ya, hati mereka tidak meyakini kebenaran ajaran mereka. Cuman terpaksa aja karena mungkin susah, mungkin stres, mungkin karena diberi masukan-masukan terus. Tapi saya yakin mereka akan berubah. Banyak yang sadar di antara mereka kalau memang Allah hendak memasukkan mereka ke dalam surga. Kalau tidak ya jadi penghuni jahanam. Ya, mereka mengkafirkan. Rentetan-rentetan yang mereka buat itu rentetan-rentetan yang naudzubillah sama persis dengan kawar orang Khawarij ulama takfir. Mula-mula rentetannya mereka mengkafirkan pemerintah. Mula-mula. Kemudian setelah itu yang mereka kafirkan adalah siapa saja yang membantu pemerintah. Karena pemerintah itu kafir, membantu orang kafir adalah kafir. Sehingga tentara semuanya oleh mereka dikafirkan. Tentara kafir semuanya. Kemudian polisi semuanya kafir. Kafir takin tuh mereka itu, tak main-main. takin bulan kafir, bulan kafir, kafir semuanya. tak tanjak hidup. Kemudian juga PNS, pegawai negeri sipil. Kafir semuanya. Kenapa? Karena mereka membantu pemerintah yang kafir. PNS kafir. Jadi guru-guru dosen-dosen kafir semuanya. Dokter-dokter kafir semuanya. Bukan hanya sampai di situ. Yang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir. Malam kafiril kafir bahwa kafir. Kalau antum nggak kafirkan mereka antum kafir. Bayangkan. Tapi seperti itu. Ulama satu dunia ini oleh mereka nggak diakui. Yang diakui cuma beberapa gelintir ulama mereka. Kata mereka ini ahlul tuhur. Ahlul tuhur ulama-ulama yang berada di medan perang. Ya, harus ada ilmu, harus ada ilmunya, bukan ahli tuhur, ahli kitab wa sunnah. Ya seperti itu, sampai begitu kafir semuanya loh. Demokrasi adalah sistem kufur. Yang ikut di dalamnya berarti dia adalah kafir. Ya di parlemen itu DPR, MPR, DPRD tingkat satu, DPRD tingkat dua, kafir semua. Bukan hanya itu, yang ikut nyoblos pemilu, ikut nyoblos kafir. Ini kenyataan loh ini, nyata ini ajaran mereka. Subhanallah. Cek gampangnya kafirkan orang itu Mestinya akan di apa? Dipilah dan dipilih. Mengkafirkan orang itu ada tawafurus syurut syaratnya lengkap. Wantifaul mawani. Apalagi kita jangan mudah-mudah ponis kafir, harus ngikuti apa katanya ulama. Kalau kita baru belajar satu hari dua hari bekas pemabuk, bekas narkoba, sadar langsung ngafirkan orang. Kebanyakan gitu-gitu. Bekas narkoba, keluar dari penjara, mereka penjara takfir, banyak tatonya ya, kafir semuanya. Ini kan emosi Anda ini, Pak. Pelarian, pelarian. Dan biasanya mereka orang-orang yang nggak ada kerjaan, pengangguran, orang-orang susah. Orang susah. Jadi cara-cara mereka itu lebih mirip dengan komunis, komunis yang dimanfaatkan itu orang-orang susah, uang cilik. Yang dimanfaatkan uang cilik. Kata mereka kita ini kayak nabi. Pengikutnya nabi itu orang-orang lemah. Ya. Komunis juga orang lemah. Apa mereka juga pengikut nabi? Bukan pengikutnya nabi bukan orang lemah, orang lemah dan orang kuat. Ada orang miskin, ada orang kaya, ada Buddha, ada pejabat, ada Abu Bakar as ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Affan, semuanya campur baur jadi satu. Naudzubillah. Dan sekarang ini menyebar, tapi insya Allah sebentar lagi bubar mereka, bubar, sebentar lagi bubar, kalang kabut sebentar lagi mereka. Hati-hati. Ajaran sesat. Jadi jihad ini diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar Siddiq memimpin perang. Pertama-tama memerangi orang-orang yang murtad, yang tidak mau bayar zakat. Kemudian juga memerangi Persia, Romawi dan yang lainnya. Sahabat Abu Bakar wafat, ganti sahabat Umar bin Khattab memerangi perang Islam kemana-mana sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Demikian pula setelah sahabat Umar bin Khattab wafat diteruskan oleh yang setelahnya terus jihad ini ditegakkan sampai hari kiamat. Dan jihad perlu ada imamnya, pemimpin. Karena kalau jihad tidak ada pemimpin, kacau nanti. Kacau. Seperti di Irak itu, di Irak ini sekarang kacau. Di Irak itu mungkin pertama-tama ketika Amerika melakukan invasi ke sana itu masih jelas hitam putih. Tapi sekarang sudah kacau. Sekarang yang ada adalah bunuh-bunuhan. Yang penting saya bunuh orang. Sehingga yang membunuh tidak tahu kenapa dia bunuh orang, yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Ceritanya pokoknya acau, dibunuh aja, bunuh-bunuhan. Itu diantara tandanya akhir kiamat, akhir zaman. Jadi maksudnya di sini adalah membantah dua kelompok ya. Poin ini bantah dua kelompok. Pertama-tama kelompok Khawarij, yang kedua adalah kelompok Rawafid. Karena kelompok Khawarij mereka tidak mau dengan penguasa yang zalim dikafirkan, nggak mau taat kepada penguasa. Karena mereka ponis penguasa ini nggak layak jadi penguasa. Demikian pula kelompok Rawafid Syiah. Dia tidak mau jihad kecuali dengan imam yang maksum. Kalau nggak maksum, nggak mau. Tapi ternyata dilanggar oleh Khomeini. Yang berani melanggar Khomeini. Revolusi Islam Iran itu melanggar dia, melanggar aturannya imam karena tidak ada imam yang maksum masih berani perang. Mestinya menurut aturan mereka itu tidak boleh. Termasuk Hizbullah itu melanggar kan melanggar aturannya para imam yang maksum. Soalnya menurut mereka tidak ada jihad itu. Tidak ada. Kalau muncul imam baru ada jihad. Jadi yang ada itu adalah gerakan bawah tanah, gerakan bawah tanah. Seperti ulap, seperti apa? Cacing itu. Gerakan bawah tanah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah beberapa hal masalah kita yang penting sekali semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Tafadhol. Mengikuti apa? Tidak boleh, hukumnya tidak boleh Tidak boleh mengikuti ya. Kecuali kalau terpaksa ya harus ya pura-pura ngikuti. Pura-pura badannya aja. Hatinya tidak boleh. Kalau terpaksa ya pura-pura ngikuti. Badannya hatinya enggak ngikuti. Tapi kalau itu bisa bolos, nah bolos saja, jangan ikut. Iya. Apa bendera kok? Hormat sama bendera, hormat sama Allah, rukuk sujud bukan kepada bendera. Ini ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana hukumnya pekerja di negeri kafir Sebagai tenaga kesehatan Jazakallah khairan Iya Mengenai Di negeri kafir Ini ada tulisan yang sangat bagus Lengkap, padat dan mudah dipahami Yaitu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthimin Rahimahullah ta'ala Itu ada di syarah usul salatah Syarah usul salasa itu Syekh Utsaimin itu ada di dalamnya. Ketika beliau berbicara tentang tinggal di negeri kafir dan alhamdulillah terjemahannya itu bisa Anda dapatkan juga di hatibening.com. Tinggal di negeri kafir sebagai tenaga kesehatan. Berarti kan kerja kan? Nah, kerja di negeri kafir boleh apa tidak? Kalau dalam arti kerja murni cari duit saja, cari duit saja itu dilarang, tidak boleh. Kenapa? Karena kita memperbanyak jumlah mereka, memperbanyak jumlah mereka. Termasuk kita juga bantu mereka, menguatkan mereka. Karena itu solusi supaya dibolehkan di samping antum kerja sebagai tenaga kesehatan, jangan lupakan berdakwah, mendakwahkan Islam di sana. Dengan catatan pula kita harus punya ilmu yang mantap yang kita yakin tidak akan terpengaruh oleh mereka. Dengan catatan pula kita bisa mengamalkan Islam di sana. Ya. Jadi harus, harus punya ilmu dulu, ilmunya yang mantap, gak terpengaruh. Karena banyak subhat nanti, banyak subhat. Orang biasanya kalau pulang dari negara kafir, biasanya muji-muji orang kafir. Dia lupa kebejatan, akhlak, moral dan akidah mereka. Banyak para doktor dari negara-negara kafir muji-muji negara kafir. Jadi perlu akidah yang kuat, ilmu yang mantap untuk tidak terpengaruh mereka sebagai filter, tidak terpengaruh mereka, kemudian bisa mengamalkan Islam secara kafah kalau perempuan itu boleh pakai jilbab yang syar'i. Kalau nggak boleh pakai jilbab, jangan di negara kafir. Bumi Allah masih luas. Kemudian juga jangan lupakan dakwah. Gunakan kesempatan untuk berdakwah semampunya, terangkan Islam kepada mereka. Insya Allah orang barat itu banyak tapi masuk Islam. Hanya kita belum nyentuh mereka. Atau karena orang Islam apa namanya? Mereka dijadikan kopi dengan Islam. Mereka sebenarnya kepingin masuk Islam kalau tersentuh mau mereka itu. Seperti itu. Jadi itu ya, tinggal di negara kafir, kerja di negara kafir. Insya Allah tiga itu aja sudah cukup punya ilmu yang mantap, tidak terpengaruh mereka, bisa mengamalkan Islam secara kafa. Kemudian juga jangan sia-siakan kesempatan untuk berdakwah. Ya, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah Ahabbakaladhi ahbabtani fi Bagaimana jika ada orang yang bertanya pada kita Lalu kita jawab Tidak tahu Dan kita menjawab Tapi kalau menurut saya begini Apakah jawaban seperti itu? Boleh Karena jawaban itu hanya menurut kita pribadi Bukan berdasarkan dalil Jazakallah khair Wa kalau pendapat pribadi tidak boleh ya. Ilmu agama itu harus ada dalilnya. Kemudian di samping dalil itu juga ada kaidah-kaidah secara umum. Ada kawaid, ada usul. Maka dari itu orang itu kalau ingin memahami agama secara mudah dan praktis, dia harus belajar kaidah dan usul. Itu kita langkahnya sedikit apa namanya yang kita lakukan sedikit tapi kita bisa menguasai. Itu melalui kaidah dan usul. Secara umum Islam itu kayak gini. Itu melalui kaidah dan usul. Sementara kalau orang tidak belajar kaidah dan usul yang belajar cabang-cabang saja, ya ilmunya hanya sejual-sejual saja. Man hurimal usul, hurimal usul Orang yang tidak mengerti usul, dia nggak bisa sampai. Tidak bisa sampai. Tapi kalau benar-benar pendapat dia pribadi, apalagi uh, tidak ada dalilnya sama sekali, menyalahi kaidah dan usul, ya jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh ya. Kaidah dan usul itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz kapankah puasa tiga hari Nisfu Syakban Menurut kalender Masehi, amalan apa yang utama pada malam nisfu Sya'ban? Jazakallahu khairan katsiran. Ya wa iyyakum. Mengenai nisfu Sya'ban adalah pertengahan Sya'ban. Pertengahan Sya'ban itu ada sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dan melalui jalan banyak sahabat, banyak sahabat. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Ibunda Aisyah, sahabat Abu Bakar siddiq kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal, Abu Hurairah, banyak perawi dari kalangan sahabat. Dan riwayat itu oleh Syarbani dibawakan panjang lebar di As-Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Yaitu ketika beliau menjelaskan hadis nomor 1144. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yattalihu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi." illa li musyrikin au musyafinin. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Allah itu memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Syaban dan Allah mengampuni mereka semuanya kecuali orang musyrik dan orang musyahid. Orang musyrik yang menyekutukan Allah dan musyahid yang di hatinya ada kebencian kepada sesama orang Islam, penuh dengan benci, dendam yang tadi itu. Orang Khawarij dan orang Rawafid dan semisalnya. Kemudian amalannya apa? Amalannya para ulama menganjurkan masing-masing beramal sendiri-sendiri dengan meningkatkan amal solehnya. Tidak ada amalan tertentu. Dan itu juga dilakukan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, Imam Ahli Syam. Sendiri-sendiri masing-masing memperbanyak amalnya, ya mungkin sholat malam, baca Quran, sedekah dan yang lain-lainnya. Pada malam nisfu Syaban, kalau kita nanti bertepatan dengan malam Ahad, Malam 15, malam Ahad. Adapun kalau puasanya ayyamul bid, kalau puasa 15 Syakban itu hadisnya ada sahih. Tapi kalau puasa tiga hari hadisnya sahih, 13, 14, 15. Dan insyaallah bertepatan dengan besok hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. 13, 14, 15. Ayyamul bid sekaligus juga diniatkan puasa bulan Syakban. Karena Rasulullah banyak puasa pada bulan Syakban. Itu amalannya pada malam nisfu Sya'ban. Ya, saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kami kepadamu dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat yang menjauhkan diri kami darimu. Rabbana fil wali walidina walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami, dosa kaum muslimin semuanya pada hari ditegakkannya hisab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب